Bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah, sikap para salafus soleh terhadap para pemimpin-pemimpin mereka. Dan semuanya itu kembali kepada sebuah landasan yang sangat terkenal sebuah ayat yang sangat masyhur ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ul wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum <clears throat> wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatlah kepada rasul dan orang-orang yang mengurus urusan kalian yaitu para ulil amri pemerintah dan telah kita jelaskan juga bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap pemerintah kemudian para ikhafiddin azallahu wa iyyakum Imam At-Tahawi melanjutkan matannya dia katakan wa naqulu Allahu a'lam fi ma ishtabaha alaina ilmuhu fi ma ishtabaha alaina ilmu dan kami mengatakan Allahu a'lam apabila ada ilmu yang tidak kami ketahui ini merupakan salah satu adab seorang talabul ilmi adab seorang mufti adab seorang muslim jika dia ditanya suatu pertanyaan dan dia tidak mengetahui jawabannya menurut doa Quran dan Sunnah menurut pandangan Quran dan Sunnah atau menurut eh, para salaf maka seharusnya dia menjawab dengan kalimat Allahu a'lam. Masalah ini juga tercantum dalam hadis yang sangat masyhur yaitu hadis Jibril. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan hari kiamat akan terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama min sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Artinya, malaikat Jibril dalam masalah ini eh, artinya Rasulullah dalam masalah ini tidak lebih mengetahui dibandingkan Jibril. Karena masalah hari kiamat merupakan salah satu rahasia yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Inna sa'ata akadu Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan pasti akan datang akadu ukhfiha yang aku rahasiakan. Ayat ini ada yang salah mengartikan. Dia mengartikan akadu ukhfiha kalimat kada yakudu artinya hampir. Akadu hampir saja ukhfiha aku rahasiakan. Kalau ada sebuah seorang mengatakan aku hampir digilas mobil, artinya apa? Belum tergilas. Aku hampir saja hampir merahasiakan, artinya apa? Ya dirahasiakan. Makanya kalau diartikan secara terlet salah. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, sungguhnya hari kiamat itu atiatun pasti akan terjadi dan aku rahasiakan. Ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malaikat Jibril pergi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Umar bin Khattab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. So perhatikan. Akhlak rasul. Ketika dia ditanya suatu permasalahan yang dia tidak tahu, maka dia ucapkan dengan dia jawab dengan jawaban yang memang dia tidak tahu. Generasi yang terbaik pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika dia ditanya tentang satu permasalahan yang dia tidak tahu, dia juga menjawab Allah huwa a'lam. Allah wa wa a'lam. Dan adalah Umar. Demikian juga para malaikat. Perhatikan. Umat-umat yang soleh. Makhluk-makhluk yang soleh. <clears throat> memiliki ciri-ciri seperti ini. Malaikat. Ya, malaikat ketika ditanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ambiuni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Kisahnya ketika malaikat uh, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat itu Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Adam. Apa kata para malaikat? Siapa ingat awal ayatnya? Enggak, sebelumnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rob kamu berkata sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Apa kelanjutan ayat? Qalu ataj'alu fiha. Nah, ini kata malaikat. Dengan nada yang kalau kita bahasakan agak sedikit protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Kata mereka, apakah kamu akan menjadikan makhluk akan menjadikan di atas bumi ini may yufsidu fiha orang-orang yang akan merusak bumi wa yasfiku dima dan akan menumpahkan darah? Ini manusia Wa nahnu nusabbihu bihamdika Sementara kami senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau. Nah, begitu. Kamu akan menjadikan, engkau akan menjadikan manusia yang jelas akan merusak bumi, membuat pertumpahan darah. Sementara kami senantiasa mensucikan kamu, senantiasa mentu, uh, uh, memuji kamu. Hmm. Wanah nahnu nuqaddisu Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda. Wa 'allama Adam asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian benda-benda ini ditunjukkan kepada malaikat. Nih, nih benda-benda ini. Summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha. Ah, sekarang malaikat ya, sebagai bukti bahwasanya aku lebih mengetahui dibandingkan kalian. Sebenarnya nggak pakai bukti juga malaikat tahu. Ya. Ambiuni bi asma'iha. Coba kalian sebutkan ini nama-namanya apa? Sebutkan benda ini apa nama-namanya? Apakah lantas malaikat berijtihad? Oh, ini namanya kaleng. Ini namanya tong. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka katakan maha suci engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana. Kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ini jawabannya dari mulai malaikat, kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, tentu harus mengikuti jejak-jejak mereka. Oleh karena itu kita lihat nanti riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana para ulama bersikap seperti ini. Bersikap seperti malaikat bersikap seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersikap seperti para sahabat. Berapa banyak dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka ditanya, para sahabat ditanya, apa jawab mereka? Allah wa Rasuluhu alam. eh bidin azin Allah wa iyyakum. Pertama kita lihat Asy-Sya'bi. Wa qad su'ila Sya'bi rahimahullah an syai'. Asy-Sya'bi rahimahullah ditanya tentang satu soal. Faqala dia katakan la adri, aku nggak tahu. Padahal Sya'bi ini ulama yang sangat masyhur. Ya, sangat masyhur di kalangan di, di zaman dahulu, di zaman beliau. Faqila lahu maka dikatakan kepada Sya'bi setelah didengar ditanya nggak tahu. Tanya nggak tahu. Apa katanya? Amatastahi? Ama tastahi min qawlika la adri wa anta faqihul iraqiyin. Ya Syekh, begitulah kira-kira. Ya Syekh, apa Anda enggak malu? Setiap ditanya jawabannya enggak tahu sementara Anda seorang yang faqih, faqihnya orang-orang Irak. Terkenal Syabi. Ulama besar di kalangan Irak. Eh ditanya la adri, enggak malu. Makanya orang karena untuk mempertahankan kemaluannya ini akhirnya ditahan setiap ditanya dijawab. Setiap ditanya dijawab. Ya. Karena merasa malu ketika ketika ditanya nggak dijawab malu, makanya dipertahankan ini rasa malunya tadi. Makanya ala tahi apakah Anda tidak tidak malu ketika ditanya? Katanya jawaban nggak tahu padahal Anda adalah fakih Irak, orang-orang Irak terkenal di Irak, Sya'bi pada saat itu. pakola apa kata Sya'bi? Perhatikan. Apa kata Sya'bi? Lakin malaika la tastahihina qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa harus malu? Malaikat saja ketika ditanya Allah, silakan kamu sebutkan nama-nama ini, apa jawab mereka tanpa malu-malu? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah kamu ajarkan kepada kami. Malaikat tak malu. Ya, enggak malu. Jadi kalau malaikat enggak malu, kenapa saya harus malu? Nah, jadi demikian. Makanya terkadang perasaan gengsi ini yang mendorong kita harus menjawab setiap pertanyaan. Karena apalagi masyarakat kita sekarang ini, kalau yang katanya masyhur dia sebagai seorang fakih, orang alim ketika ditanya, ya terpaksa harus dicari-cari jawabannya, kan begitu. Apapun jawabannya, yang penting adalah jawabannya. Ada yang cerita kepada saya dan ini terjadi. Yang ditanya profesor, yang bertanya salah satu salah seorang family, family family saya. Ketika dia naik haji diazankan. Ya, azannya kan azan khusus itu kalau orang naik haji. Begitu keluar rumah diazankan azannya azan Madinah. Allah begitu. <laughs> azannya azan Madinah. Jadi dia ini bertanya, yang membimbing dia ini profesor. Kalau saya sebutkan namanya antum pasti kenal. Dia profesor di Medan ini. Pak Ustad, azan itu kan untuk sholat. Azan itu kan untuk sholat. Kenapa kok orang keluar mau naik haji diazankan? Atau jawabannya, Pak, kalau harus semua pakai dalil ya kita bisa bisa masyarakat bisa kacau nanti. Jadi jawaban yang bertanya ini kalau begitu Pak Ustadz, apa kita harus ikut masyarakat walaupun nggak ada dalil? Ah begini Pak jawabannya. Uh, manusia itu kan punya selera. Ada yang suka pedas, ada yang suka asam. Ah begitu. Ini jawaban profesor. jawaban profesor. Ketika ditanya mengenai dalil kok jawabannya pedas, asam, asin. Emang nano-nano apa? Coba. Dia kan meminta dalil. Dia tahu ini nggak ada dalilnya. Ya, tapi namanya profesor masa nggak ada dalil? Kan begitu. Kalaupun nggak ada dalil nakli, nggak ada dalil-dalil dalil hadis, ya pakai akal-akalan lah. Kalau nggak ada akal-akalan juga pakai dalil data boga kan begitu. Makanya masuk pedas asam asin. Nah, jadi demikian. Para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Terlanjutkan. <coughs> Wa yata'ammal man arafa qadra nafsahu qala Allah Ta'ala li Rasulil li Rasulil Amin. Perhatikan mereka yang mengetahui bagaimana posisi dirinya terhadap firman Allah e, qadra nafsahu posisi dirinya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang amin yang terpercaya kul ma as'alukum alaihi ajran. Aku tidak pernah meminta kepada kalian imbalan. Wama ana minal mutakallifin dan aku bukanlah orang yang terbebani. Apa yang dimaksud dengan orang terbebani di sini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia pernah berkata, "Man kana ilmun falyaqul." Barang siapa yang ada ilmunya, silahkan berbicara. Yang ada ilmunya. Ilmu di sini bukan ilmu akal-akal tadi, bukan ilmu cabi-cabian tadi, Ilmu di sini ketika kita ditanya masalah syariat, dia ya tanya. Ada ilmunya, ada dalilnya, sebutkan. Mangkana lahu ilm, mangkana indahu ilm falyakul. Barang siapa yang punya ilmu, silahkan. Silahkan berbicara. Wa man lam yakun indahu ilm, kalau tidak tahu, falyakul Allahu a'lam. Kalau tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam. Fa inna Allah qala li nabihi alaihi salam karena Allah Subhanahu wa taala berkata pada nabi nabinya alaihi salam, "Kul ma as'alukum alaihi ajran." Aku tidak, katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta pahala dari kalian. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta aku tidak minta uh, imbalan dari kalian. Wa ma ana minal mutakallifin dan aku tidak dan aku tidak wajib untuk menjawab pertanyaan kalian begitu. Artinya pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya. Para ikhwatiddin azanallahu wa iyyakum, kita lihat lagi. <clears throat> Su'ila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an ayatin fi kitabillah azza wa jalla. <clears throat> Ketika Abu Bakar ditanya mengenai satu ayat dari kitabullah azza wa jalla faqala kemudian dia berkata ayyatu ardin tukilluni kolong langit mana di kolong langit mana aku bisa bernaung wa ayyu sama'in tudhilluni di langit mana aku bisa di di bumi mana aku bisa tinggal dan di di langit mana aku bisa bernaung Wa aina azhabu, Kemana aku bisa lari? Kemana aku bisa pergi? Wa kaifa asna'u? Apa yang harus bisa kulakukan? Idza qultu fi ayat fi ayatin min kitabillah bi ma arad Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku berkata, berbicara tentang satu ayat Allah sementara tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah itu berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan uh, tauhid, berkaitan dengan asma sifat, maka fahamilah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Allah kemudian malaikatnya bersaf-saf Kalimat datang, sebagian orang mengartikan datang di sini bukan Allah, tetapi rahmatnya. Wajah Arab bukawal malaku safan sofa. Datang Rob kamu dan malaikat bersaf-saf. Datang Rob kamu. Kalau kita artikan datang adalah kalimat predikat. Tuhanmu adalah sebagai subjek. Berarti yang berbuat adalah Allah kan begitu. Tapi tidak diartikan Allah. Yang datang adalah bukan Allah, tapi rahmatnya. Atau pengadilan Allah. Nah, begitu-begitu, banyak yang terjadi. Ketika ketika Maryam alaihissalam datang menggendong anaknya, ya, dan kaumnya minta Keterangan dari Maryam ini siapa? Anak siapa ini? Maryam seorang gadis yang belum pernah menikah, terkenal solehah, ya, kok tiba-tiba pulang bawa anak. Makanya kaumnya protes, ini siapa ini? Kemudian Maryam alaihissalam menunjuk pada anaknya, ditunjuk saja. Apa kata kaumnya? kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak bayi seperti ini? Karena memang biasanya yang anak bayi itu tidak bisa ngomong. Kecuali mungkin kalau ada bayi ajaib. Kemudian kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana bisa kami berbicara dengan anak kecil seperti ini? Anak bayi. Kemudian berbicaralah Nabi Isa pada saat itu. Ya, pada saat itu masih digendongan ibunya. Qala inni abdullah, aku adalah hambanya Allah. Atani alkitab kitab wa ja'alani nabiyya. Yang telah memberiku kitab dan telah menjadikan aku seorang nabi. Muncullah berbagai macam pemikir-pemikir Indonesia. Dia mengartikan dengan rasa rasa bahasa Indonesia bukan dengan tafsiran Arab dan dengan rasa bahasa Arab. Maksudnya di sini fil mahdi sobiya, bagaimana kami berbi bisa berbicara dengan anak kecil? Anak kecil ini bukan berarti anaknya kecil, tetapi anak ingusan. Yang sudah berumur 30 tahun pun kalau dia berhadapan dengan yang 70 tahun, yang 30 tahun ini ya ingusan. Makanya kalau antum berdakwah dengan orang yang sudah kakek-kakek, ah kamu gimana? Kita belum lahir kamu, kamu belum lahir kita sudah main bola, itu dalilnya nanti. <clears throat> Bukan dalil yang diminta. Seumur hidupku belum pernah melihat seperti ini, belum pernah mendengar seperti ini. Nah, dianya jadi dalil, bukan hujahnya jadi dalil. Makanya mereka tidak mengartikan ini adalah baik. Mengapa? Karena tidak cocok, tidak masuk akal. Jadi mengartikan ini bagaimana? Maksudnya itu adalah anak ingusan. Nah, anak ingusan. Kalau anak ingusan bisa ngomong? Bisa. Antum pun kalau puluh kan ingusan juga. Bisa ngomong. Ya. Jadi maksudnya anak yang belum tahu apa-apa. Mengapa mereka mengartikan seperti ini? Dikarenakan ya nggak masuk akal masa anak kecil bisa ngomong. Makanya seperti ini. Jadi dilogikakan dengan akala akalnya yang pemikirannya masih sempit Kemudian juga mereka berdalil. Masa sih pada waktu itu kalau memang dia masih bayi, padahal ucapan Nabi Isa pada saat itu, Ata al-kitab, aku telah diberi kitab. wajah Waja'alani nabiya, Dan telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Apakah Nabi Isa diangkat ketika dia bayi? Apakah Injil diturunkan ketika dia masih bayi? Nah ini lagi dirasakan bahasa Arab dengan rasa bahasa Jawanya dengan bahasa Indonesia-nya jadi rusak. Makanya artikan, pahami apa yang ada dalam Quran pertama dengan tafsir, Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan kaul salaf atau apa? Atau dengan bahasa Arab itu sendiri jangan diartikan dirasakan dengan rasa bahasa Indonesia. Akhirnya menjadi kacau beliau. Seperti ini jadinya. Padahal artinya tidak seperti itu. Nah, seperti tadi inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Maka diartikanlah satu-satu inna sa'ah sesungguhnya. Inna sa'ah inna sesungguhnya. Sa'ah artinya hari kiamat. Atiyatun akan datang. Akadu hampir saja ukhfiha, aku rahasiakan. Jadi enggak rahasia jadinya. Oh. Ya. Apalagi yang biasa taklimnya itu hanya bawa Al-Qur'an kemudian coret-coret Al-Qur'an di bawah. Diartikan satu-satu satu-satu Kemudian ustadznya menterjemah sesuai dengan pemikiran-pemikirannya. Contoh lain, ya. Ketika Al-Qur'an menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Ya. Ketika itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Kan begitu memukan tongkatnya, maka terbelahlah laut. Apa yang Anda pahami dari sini? Tongkat itu apa? Tongkat ya tongkat kan begitu. Laut? Laut ya laut. Masa laut artinya bule? Kan nggak mungkin. Ah, tapi mereka di antara kaum muslimin ada yang mengartikan seperti ini. Tongkat itu artinya bukan tongkat. Tongkat artinya adalah maksud di sini adalah ajarannya Nabi Musa. Dipukulkan ajaran Nabi Musa maka terbelah laut, bukan laut, tapi itu adalah umat manusia. Terbelah menjadi dua, satu kelompok yang hak dan satu kelompok yang batil. Ah. hebat kan? Ah, ada yang seperti ini. anda pernah dengar kelompok An-Naba? Enggak pernah dengar? Aduh, tipis sekali lah pergelangan. <laughs> Ah ini, semua kisah-kisah mereka logikakan. Untuk apa kita diceritakan dongeng-dongeng seperti ini? Dongeng-dongeng pengantar tidur, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ayub. Untuk apa gunanya? Sementara Al-Quran itu merupakan penuntun bagi kita. Kok ada cerita-cerita seperti ini? Cerita-cerita dongeng seperti ini? Musa tongkatnya lempar jadi ular. Hah. Nah, begitu. Jadi mereka apa? Dengan pemikirannya ditafsirkan dengan yang penafsiran menurut mereka sendiri. Nah, jadi demikian. Ini salah satu contoh. Banyak contoh-contoh lain. Para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Oleh karena itu kata Abu Bakar, di mana aku akan bernaung lagi? Di langit mana aku bisa? Uh, di bumi mana aku bisa tinggal lagi? Di, di di langit mana aku bisa bernaung? Karena mencari bumi Allah, bumi selain kepunyaan Allah di mana lagi? Gak ada bumi yang bukan kepunyaan Allah. Di mana mau cari langit yang bukan kepunyaan Allah? Kemana aku mau pergi? Apa yang harus aku lakukan? Kalau seandainya aku berbicara tentang ayat Allah, sementara aku tidak tahu ilmunya. Nah, jadi demikian. Jadi antum kalau mau lari di kolong langit yang bukan punya Allah, di mana? Enggak akan ada. Kemudian para ikhwatiddin, najallahu iyyakum. <coughs> Ketika Umar, Ibnu Umar ditanya tentang masalah atari itu amma. Apakah bibi dari pihak ayah juga mendapat harta warisan? Faqala dia berkata la adri. Ibnu Umar terkenal seorang sahabat yang fakih ya. Terkenal dengan tiga Abdullah. Siapa aja tiga Abdullah? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Tiga Abdullah. Terkenal fakihannya. Ditanya, e, kalau bibi dari pihak ayah mendapat warisan apa tidak? Abdullah bin Umar menjawab, lah adri, nggak tahu. Ringan saja orang nggak tahu. lah adri kata Abdullah bin Umar. Faqala sa'il berkata si bertanya, antara tadi kamu nggak tahu. Jadi aneh, kamu nggak tahu. walau Adri kami juga nggak tahu. <laughs> kami juga nggak tahu. Faqala na'am. Kata Abdullah bin Umar, iya aku nggak tahu. Idhab ilal ulama il Madinah Alhum. Kalau begitu kamu pergi ke ulama Madinah tanya mereka masalah ini. ada adbara qabbala ibnu qabbala qabbala ibnu Umar yadayhi. Ketika orang ini pergi Ibnu Umar mencium kedua tangannya ke dalam orang ini. Apa katanya? Ni'imma qala Abu Abdurrahman su'ila amma la yadri faqala la adri sungguh baik sekali, sungguh nikmat sekali Abdullah Abu Abdurrahman ketika dia ditanya tentang suatu permasalahan dia tidak tahu, dia mengatakan aku nggak tahu. Jadi ya, itu satu nikmat. Ciri-ciri orang yang baik ya. Ciri-ciri orang yang baik kalau dia ditanya dia nggak tahu, ya sudah nggak tahu. Cobalah contoh kecil saja ketika kita pergi mencari satu alamat kebetulan berhenti di depan orang yang mau kita tanya. Sebenarnya dia nggak tahu. Pak, alamatnya. Oh sana, sana. 3 km lagi nanti belok kiri, belok kanan. Nah, coba apa yang kira-kira yang terjadi? Ini masih dunia. Ya, ini masih masalah dunia. Setelah kita sampai di sana, oh enggak Pak, di sana. Kan pernah ini, kan sering terjadi ya bagi yang penanya. Dia sebenarnya nggak tahu. Jadi karena ingin malas sana Pak, Nanti belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, jebur. Kemudian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala dia berkata laqad ra'aitu salasatu mi'ah salasu mi'atin min ahl badri ma minhum ahadun illa wa huwa yuhibbu ay yakfi sahibu al-fatwa. Perhatikan akhlak ya aku melihat 300 sahabat yang ikut perang Badar. Tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali mereka ingin apabila ada soal yang ditujukan kepada mereka, dia ingin agar temannya yang menjawab. Jadi ditujukan, e, Pak, gimana? Pertanyaan, oh ini Ustadz ini tahu insya Allah. Mereka begitu. Kalau kita enggak, yang enggak, yang enggak ditanya, dia jawab, oh gini menurut saya. Ya, pantang enggak top. Jadi maunya orang tuh tahu, dia tuh tahu. Ah, begitu. Yang ditanya saja belum menjawab, yang menja yang di sampingnya nyeletuk. Kadang-kadang di pengajian juga begitu. Saat nanya gini, oh sampingnya. Oh ya sudahlah, jawablah <laughs> sendiri kan begitu. Para sahabat ya senang sekali kalau bisa pertanyaan itu tidak ditujukan kepadanya ini kadang-kadang madu ini tidak lihat waktu juga. Pokoknya kalau sudah ketemu ustaz mau nanya aja kan begitu. Nah, jadi ya tengok-tengoklah waktunya. <laughs> itu beban ya, itu satu beban. Jadi demikian. <clears throat> Kemudian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum adraka bidzalika at-tabi'un fawarathuhu Sikap seperti ini diambil para tabi'in dari para sahabat. Fa'an Abdurrahman bin Abi Layla. Dari Abdurrahman bin Abi Layla kala dia berkata, Adraktu ishrina wa mi'ah minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu, aku me, bertemu menjumpai eh, uh, 120 orang sahabat ansor. Sahabat Rasulullah dari golongan ansor yas'alu ahaduhum yus'alu ahaduhum an mas'alatin fayurudduha fayurudduha ila hadza dia ditanya tentang satu masalah tapi masalah ini dia dia lemparkan kepada temannya nah coba silahkan coba Bapak tahu wahada ila hadza yang disamping, lemparkan ke sebelahnya hatta yarji'u ila awal ya samping sebelah sampai kembali lagi ke yang pertama begitu oh, yang ditanya, saya ditanya, "Oh, apa Yang ini melemparkan ini samping. Samping. Terus balik lagi ke saya misalnya. Beginilah uh, akhlak para ulama terdahulu. Kalau bisa jangan dialah menjawab. Kalau bisa jangan dia menjawab, kalau bisa yang lain saja menjawab. Makanya kalau ada yang untuk melihat katanya tolobel ilmi, bertanya ada yang bertanya kemudian berebut menjawab, itu berarti uh, dia belum tahu bagaimana akhlak ataupun adab dalam bertolabul ilmi. Dia belum tahu. Itu juga menandakan belum matangnya ilmu. Menunjukkan bahwasanya ilmunya belum matang. Karena apa? Karena seharusnya dia jangan menjawab, dia tidak ingin menjawab. Seharusnya begitu. Kalaupun bisa orang lain menjawab, dia suka sekali seharusnya orang lain yang menjawab bukan dia. Kemudian <clears throat> Su'ila Qasim bin Muhammad yauman. Qasim bin Muhammad pernah ditanya pada satu hari faqala la a'lam. Dia jawab aku enggak tahu. Summa qala kemudian berkata dia berkata wallahi lai i di ayya'isha rajulun di ayya'isha rajulu jahilan bada ayya'lama haqqallah alaihi khairun min ayyaqulu ma la ya'lam. Ya min ayyakula ma la ya'lam. Demi Allah, sesungguhnya seorang laki-laki hidup dalam kejahilan. Dan dia tahu hak Allah terhadap dirinya. Itu lebih baik daripada dia berbicara tentang Allah sementara dia tidak punya ilmu tentang itu. Jadi orang jahil dan dia tahu hak Allah terhadap dirinya, dia laksanakan sementara dia masih jahil, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang menjawab pertanyaan sementara dia tidak tahu sebenarnya apa jawabannya. Kemudian para ikhwatiddin azza wa iyyakum Berkata Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin adalah muridnya Imam Malik rahimahullah. Kuntu asma'ahu ay Malikan. Aku mendengar dari Imam Malik kathiron sering kali dia berkata kathiron mayakul sering dia berkata la adri aku nggak tahu walau kata bena'an an malikin la adri la mulina Lama Lamalaknal alwah. Seandainya kami tulis ucapan Imam Malik tersebut yang kalimat la adri tadi, tentunya uh, buku kami, ya, kalau dulu kan nggak buku, dulu batu tulis. Tentunya batu tulis kami penuh dengan kalimat la a'lam. Kemudian apa hal-hal perkara-perkara yang dapat mendorong kita untuk bersikap seperti itu bersikap untuk mengucapkan kalimat la a'lam memang ini masalahnya sangat terkait sekali dengan kalimat dengan dengan gengsi dan perasaan malu tadi ya apalagi seorang dai seorang ustadz sudah memiliki sejajaran sederetan detail ya haji, MA, psd NPP, macam-macam lah, IPK, pp Karena ini inilah detail yang dia sandang. Ketika dia ditanya tentang satu permasalahan yang sebenarnya dia juga tidak tahu, karena mengingat detailnya ini, ya, mengingat detailnya ini, ya dia mulailah memberi jawaban yang diarka Apalagi permasalahannya berkaitan dengan masalah-masalah agama. Makanya ini yang membuat rusak kalangan kaum muslimin. Ya. Ini yang membuat kacaunya kalangan kaum muslimin. Karena masing-masing akan berbicara. Masing-masing akan berbicara yang berkaitan dengan syariat. Makanya Rasulullah saw Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur mengenai kerusakan alam, kerusakan zaman. Kata Rasulullah, yantiqu fiha ruwaibidh. Dan nanti akan berbicara ruwaibidh. Rasulullah menyebutkan dengan kalimat ruwaibidh. Para sahabat bertanya, "Apa ruwaibidh? Ruwaibidh yaitu rajulun tafih seorang yang bodoh yatakallamu fi amrin am. Seorang bodoh tapi berbicara mengenai orang urusan orang banyak. Ya. Seorang yang bodoh tapi berbicara mengenai urusan orang banyak. Makanya kita lihat dari ucapan-ucapan mereka lebih banyak merusak dibandingkan maslahatnya. Ya. Kita lihat orang-orang yang dianggap pintar mengeluarkan berbagai macam statement ataupun pernyataan-pernyataan. Sementara masyarakat kita di dalam menilai seorang selalu menilai deretan deretan singkatan-singkatan yang ada di akhir nama. Sehingga nilai daripada ucapan yang terlontar dari lidahnya nilainya tergantung dengan berapa singkatan-singkatan yang ada pada akhir namanya. Kalau singkatan yang ada pada akhir namanya ini ramai, ya, maka dianggap ini juga sudah sebagai dalil. Makanya berapa banyak kita dengar kalau kita memberikan satu uh, amalan ataupun satu hujah, mereka akan menjawab Ustadz Fulan saja melakukannya. Nah ini. Padahal kan ini bukan dalil. Ustadz Fulan saja melakukannya. Tentu kan kalau sudah dikatakan Ustaz Fulan saja bukan berarti Ustaz Fulan ini Ustaz kalangan kampung RT RW enggak. Dia melihat karena si Ustaz Fulan ini uh, popularitasnya sudah menasional kan begitu. Ini yang dijadikan dalil. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan hal-hal seperti tadi. Oleh karena itu kita sebagai talabul ilmi ya, yang juga terkadang terdorong untuk seperti ini. Ya namanya juga dapat orang ramai, ketika ditanya Nah, kan begitu. Terjadi pergolakan-pergolakan. Jangan dikira kalau sudah sudah dia sunnah, Quran dan Sunnah paman sahabat berarti sudahlah aman lah kan begitu. Setiap yang diomongin berarti itulah belum tentu. Selama dia masih punya hawa nafsu, pasti akan terjadi pergolakan-pergolakan seperti itu. Akan muncul di pikiran-pikirannya seperti itu. Bukan berarti kalau dia sudah yang namanya salafi, berarti dia tidak ingin lagi dunia. Tidak ingin lagi popularitas. Tidak selama dia masih punya hawa nafsu, dia masih berstatus sebagai manusia, pasti ada bisikan-bisikan seperti itu. Ya, ya, tidak ada insan yang maksum. Nah, terkadang kalau sudah yang namanya salafi, apa yang terlontar dari mulutnya inilah yang benar. Itu belum tentu para ekafidin azallahu wa Ya. Kalau sudah terlontar dari mulutnya, ah inilah yang suci. Belum tentu. Ya, belum tentu ini masalahnya. Ya. Kalau sudah dia sebagai seorang yang yang mereknya, kan ini masalah merek ya. Kalau memang betul salafi tidak akan ada seperti itu. Tapi kalau sudah merek, ya merek kan bisa saja ambil merek tempel di jidat. Kan bisa namanya juga merek. Ya. Tapi kan ada juga merek-merek palsu. Ya merek-merek palsu ini yang kita khawatirkan. Dia bajak mereknya, tempel di jidatnya. Nah, tuh ada bacaannya halal. Kan begitu. Nah, jadi demikian. Jadi kalau saudara seorang yang katanya dia mengaku salafi, bukan berarti dia sudah suci. Nah ini. Ketika kita mengaji seperti ini, antum juga ketika mendengar jangan telan semua. Jangan ditelan semua. Antum pertimbangkan bagaimana dan bagaimana antum pikir, ya. Berpikir kira-kira bagaimana. ah begitu. Karena yang berbicara di depan antum ini bukan Rasulullah, bukan Imam Syafi'i. Cucunya Imam Syafi'i juga bukan. Ya. Cucunya juga bukan. Jadi demikian para ikhwatiddin Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau seorang ustadz dia memiliki kemungkinan berbicara tanpa ilmu itu mungkin-mungkin saja. Karena dia masih punya hawa nafsu. Ketika dia berbicara dengan emosi misalnya, itu mungkin-mungkin saja. Karena dia masih punya hawa nafsu. Makanya kalau sudah terlontar, ya kita harus bertaubat. Oleh karena itu, apa hal-hal yang dapat mendukung kita untuk tetap konsekuen dalam masalah ini? Pertama, waqad aanahum ala tahqiqi dzalikal umur. Para sahabat, para salafuna soleh dulu untuk menjaga masalah ini mereka memiliki trik-trik tersendiri. Di antara triknya Firaruhum minal fatawa wa adamul mubadaratu ilaiha. Mereka selalu lari dari fatwa. Artinya tidak sembarangan berfatwa. Kalau ditanya ya kalau bisa orang lainlah dulu menjawab. Begitu. Macam yang tadi, yang satu ditanya, yang ta yang ditanya melemparkan pertanyaan ke sebelah. Yang di sebelah terus begitu-begitu terus sampai kembali kepada dirinya. Wa adamul muda mubadarah. Tidak langsung menjawab. Nah, seperti komputer Pertanyaan, kayak enter, set, keluarlah jawaban kan begitu. Padahal komputer pun kadang-kadang begitu pijat enter hang dia, gak muncul layarnya. Kalau dia nampaknya lebih hebat pula daripada komputer. Waqad kana ahadum yarghabu raghbatan jamihah an afahu kafahu mauna tadzalik. Bahkan di antara mereka ada yang sangat suka sekali jika ada yang mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tarakul fatwa fi mayasa'ahum tarkuhu mimma la nassa fihi ta'assuman. Mereka tidak berfatwa ya, selama mereka fi mayasa'ahum yasa'ahum tarkuhum mimma la nassa fihi. Mereka tidak berfatwa jika mereka tidak punya dalil. Karena apa? Karena mereka merasa berdosa kalau berfatwa tanpa dalil. Faman afta fatwa ghairu ghairu sabitin biduni ilmin fa ithmun man afta alaih. Barang siapa yang berfatwa dengan tanpa dalil, dengan tanpa ilmu, berarti dosa bagi orang yang berfatwa. Kemudian kanat himmatuhum kanat immatu ahadihim ayyanju indallah. Tujuan mereka itu target mereka agar mereka selamat dari siksaan Allah. Nah, begitu. Jadi bukan perasaan gengsi lebih diutamakan dibandingkan dibandingkan uh, ancaman yang diancamkan Allah Subhanahu kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Malik bin Anas dia berkata haddatsani Rabi'ah qala berkata kepada kami Rabi'ah dia berkata berkata qala li Ibnu Khaldah berkata kepadaku ilmu Ibnu Khaldah ya Rabi'ah araka tinnas nas wahai Rabi'ah aku melihat kamu memberi fatwa kepada orang-orang fa idza ja'a rajulun yas'aluka fala takun himmatuka an takhrujaha mimma waqa'a fihi an tukhrijahu mimma waqa'a fihi apabila kamu ditanya seseorang maka janganlah keinginanmu bagaimana supaya kamu bisa menjawab nah begitu wa takum himmatuka an tatakhallafa mimma sa'alat mimma sa'alaka anhu ndaklah keinginanmu yaitu bagaimana supaya kamu terlepas dari pertanyaan ini kembali kepada yang tadi. Apabila kamu punya ilmu silahkan jawab, kalau tidak jangan karang-karang jawabannya. Kemudian apalagi mantaroka la adri usibat muqatalah. Barang siapa yang meninggalkan ucapan la adri aku tidak tahu, maka dia akan uh, usiba muqatalah akan mendapat e, akan terbunuh lah gitu kira-kira. Terbunuh atau akan terjadi pertumpahan darah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza tarakal alimu la adri usibat muqatalah." Apabila seorang alim meninggalkan ucapan la adri, aku tidak tahu, dia akan tertimpa muqatalah. Muqatalah apakah itu pembunuhan atau peperangan dan lain-lainnya ataupun pertumpahan darah. Kemudian la adri ini sepuluh ilmu Kalimat la adri aku tidak tahu setengah setengah iya, setengah ilmu. Dan ini bukan untuk apa namanya? Ini untuk fatwa, bukan untuk ujian. Ini untuk fatwa, bukan untuk ujian. Berkata Syabi, la adri nisfu ilm. Berkata Syabi, kalimat la adri adalah setengah ilmu. Jadi kalimat la adri ini sekali lagi berkaitan dengan fatwa. Bukan berkaitan dengan imtihan, dengan ujian-ujian. Karena ujian itu para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum juga pernah berlaku di kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tidak seformal sekarang. Namun asalnya ada. Karena pernah saya dengar ada yang mengatakan yang namanya ujian itu juga bid'ah. Tidak ada ujian pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang dia bayangkan ada ujian, ada nomor ujian, e, ruangannya ada, kan begitu, kursi-kursinya tertata menurut nomor ujian. Ya, ini kan masalah teknis. Namun pada asalnya ujian itu ada pada zaman Rasulullah. Ya, ujian itu ada. Yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya para sahabat, sebutkan apa pohon, apa jenis pohon, ya, yang semuanya, yang semuanya itu berguna bagi manusia. Nah, itu pada pada kitab ilmi di awal-awal kitab Imam Bukhari. Rasulullah tahu jawabannya. Ya. Rasulullah tahu jawabannya, tetapi beliau bertanya kepada para sahabat. Seperti tadi, ketika ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibu kepada Umar bin Khattab siapa yang tadi bertanya ini kan juga merupakan satu ujian Rasulullah tahu ya. yang namanya ujian ini kan yang bertanya tahu apa jawabannya kan begitu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah dan bertanya ya apakah Jibril nggak tahu jawabannya tahu Nah, begitu. Jadi ada sebenarnya ujian pada zaman Rasulullah tapi tidak seformal sekarang ini. Nah, dalam uh, ujian yang sekarang, ya misalnya ini merupakan untuk melihat bagaimana kemampuan antum, apakah dalam menyerap hadis, dalam menyerap pelajaran, ya juga tidak apa dilakukan ujian. Dan di sini tidak disyariatkan antum mengucapkan la adri. <laughs> La adri berarti 50, <laughs> kita tinggal cari yang 50 lagi. Berarti dengan kalimat la adri itu sudah 50, jawab sudah jawab saja satu soal sudah 60, lulus. Kan begitu. Ini tidak. Hmm. Ini khusus untuk fatwa. Kemudian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum berkata Abu Zayyal, "Ta'allam la adri, ta'allam la adri wala ta'allam la wala ta'allam adri." Belajarlah kamu untuk mengucapkan la adri, aku nggak tahu. Wala ta'allam adri, janganlah kamu belajar mengucapkan aku tahu. Fa innaka in qulta la adri, allamuka hatta tadri. Karena kalau kamu mengatakan la adri, aku nggak tahu, mereka akan mengajarkan kamu supaya kamu tahu. Fa in qulta fa in adri, kalau kamu katakan Aku tahu. Sa'aluka hatta la tadri. Mereka akan terus bertanya kepadamu hingga kamu tidak tahu. Jadi ujung-ujungnya juga nggak tahu. Ya mendingan kita dari awal mengucapkan kalau nggak tahu ya nggak tahu kan begitu. Kalau dijawab ini jawabannya, tanya lagi. Jawab. Eh, tanya lagi kan begitu. Anda pun juga begitu, kata tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Kalau nggak nggak tahu selesai dia masalahnya. Nah, begitu. Jadi kalau nggak tahu, ya sudah, bilang saja nggak tahu. Kalau tahu jangan simpan-simpan, nggak boleh. Nah, begitu. Namun para ikhwatiddin azallahu ayyakum ini juga dalam menyampaikan satu ilmu ya, antum juga harus melihat kondisi. Ya. Man kana indahu ilmu falyaqul. Barang siapa yang mempunyai ilmu maka silahkan dia katakan. Ini enggak mutlak. Juga harus melihat kondisi harus memiliki usul dakwah. Ya. Harus memiliki usul dakwah. Ketika antum berhadapan dengan masyarakat awam, berbicaralah dengan bahasa orang awam yang tentu yang antum ketahui. Ya, yang antum ketahui, yang antum miliki ilmunya. Inilah yang disebut dengan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, jadi bukan berarti antum mengambil satu ayat kemudian disampaikan. Sementara antum tidak tahu bagaimana tafsiran dari ayat ini sendiri. Makanya muncul kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah uh, sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan dari umat manusia. Uh, para hadirin, inilah dia dalil untuk khuruj. Kan tidak ada. Inilah dalil untuk jaulah, tidak ada. Ah, dan inilah yang dikatakan untuk berdakwah. Kan tidak ada. Tidak ada tafsir dari sahabat, tabi'in, tabi-tabi'in, para mufassir juga tidak ada yang mentafsirkan seperti ini. Dan banyak yang lain-lainnya. Ya, banyak yang lainnya yang ditafsirkan dengan cara yang tidak layak. Jadi demikian para ikhwatiddin insyaallah wa iyyakum ketika antum menyampaikan juga perhatikanlah orang yang yang antum hadapi. Nah, begitu. Ya. Karena terkadang orang-orang yang awam ini ya, ada yang sudah memiliki image tentang antum. Ya. Kalau mereka sudah memiliki image, image itu artinya gambaran. Kalau sudah memiliki gambaran orang ini jelek, apapun yang antum ucapkan pasti akan jelek, tidak akan mereka terima. Kalaupun antum mengatakan gula adalah manis, tapi karena dari awal orang sudah melihat antum nggak nggak bagus, mereka tidak akan menerima lagi gula itu manis. Coba orang lain yang mengatakan gula itu manis, langsung dia terima. Itulah. Makanya bagus-bagus dalam bagus-bagus dalam e, perbaiki dalam penyampaian ya dan lihat kondisi orang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib e, eh, sunnah nas qadra uqulihim. Berbicaralah dengan orang-orang sesuai dengan akal mereka. Kalau antum melihat rakyat petani misalnya berdakwah Antum jangan berbicara masalah usul fikih. Wah, begini Bapak-bapak, al-amru tufidul faur, al-amru yaqtadil wujub. Ya, mereka tidak tidak paham dengan masalah tersebut. Nah, terkadang berapa berapa banyak, berapa seringnya kita mendengar kaum muslimin setelah dia mendengar seorang ustadz berbicara kesimpulannya apa? Ustadznya lucu. Isi isi apa namanya? Isi dakwahnya itu dia nggak nggak ingat. Karena mayoritas isinya ada lucu, akhirnya ho ho ho itu yang ingat. Isinya nggak ingat lagi. Nah, ya, jadi demikian. Karena apa ya? Karena namanya begitu, namanya juga masyarakat awam. Makanya ya, tidak mutlak setiap antum ketahui antum harus sampaikan. <clears throat> Misalnya masalah perwiritan misalnya. Ya. Perwiritan itu kan bid'ah. Ya kan? Atau enggak sunnah? Nah, <laughs> misalnya itu masalah wirid. Kalau saya katakan masalah yang sangat sensitif dan suatu perkara yang boleh dikatakan yang jangan dijamah-jamah kalau bisa. Nah, jangan dijamah. Kalau masalah sholatnya antum selaha. Tapi kalau begitu antum ceramah, bapak-bapak wirid, nah, selesailah. Apapun yang antum ceritakan pasti dia akan terima. Tapi kalau antum cerita ya wirid nanti saja. Karena dakwah kan masa wirid. Bagaimana? Inalhamdulillah bapak-bapak wirid kan banyak lagi masalah. Masalah akidah juga belum belum mereka belum sampai kan begitu. Karena kan kalau kita lihat kelompok-kelompok yang orientasi kepada sunnah, pertama dakwahnya wirid. Wirid bidah itu intinya. Sementara masalah-masalah akidah itu banyak yang harus disampaikan. Ya. Yang lebih urgen. Nah, begitu. Yang lebih urgen. Dan ini merupakan dakwah para nabi. Makanya lihat-lihat dulu lah. Kalau kira-kira ini sensitif ya jangan dulu. Cari perkara yang lebih apa namanya? Yang lebih urgen. Yang insya Allah anda terima. Nah begitu. Ini jangan disinggung-singgung dulu karena masalahnya ini masalah yang sangat sensitif. Itu seperti satu benda yang sakti begitu. Kalau antum sentuh, udahlah, terbakarlah semua dakwahnya. Nah, begitu. Ini salah satu contoh ya. Salah contoh. Atau juga seperti kalimat-kalimat bid'ah. Orang nggak tahu sebenarnya apa bid'ah. Ketika mereka mendengar bid'ah, mengira bid'ah itu satu monster yang mengerikan, tuduhan yang sangat dahsyat. Nah, begitu. Ya ucapkan dengan kalimat yang lain, seperti nggak sunnah dan lain-lainnya. Ya banyaklah, antum lebih tahu lah bagaimana situasi. Tapi awas, ya, awas, jangan sampai menyembunyikan ilmu, tidak dibolehkan. Jangan sampai apa? Karena toleran dengan masyarakat, toleran akhirnya ya untuk sementara kita ikut-ikut dulu lah. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ikut-ikut dulu. Ya kan? ya kan kita kan mau berdakwah. Kalau nggak kita ikut bergabung di masyarakat, maka kita nggak akan bisa terima dengan masyarakat. Makanya ikut dulu lah. Ya, ada keyboard ikut dulu. ada wir ikut dulu. Nah, begitu. Nah, ini nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Kalau perkara yang jelas tidak dibolehkan, ya nggak usah ikut. Nah, begitu. Ini terkadang nggak Perkara yang memang tidak dibolehkan, memang nggak ikut dia. Tapi perkara yang disunahkan, memang nggak ikut juga. Seperti ya gotong royong, ah, nggak bisa ya gotong royong. Mereka bisa. Masa ngorek paret nggak dibolehkan bekerjasama dengan ahli bid'ah kan lucu-lucu ini. Padahal di, di Korea juga paret depan rumah dia sendiri. Makanya kalimat salafi kadang-kadang sudah menjadi monster. Kalau udah salafi orangnya serem, nggak senyum, matanya agak merah. <laughs> Mungkin ada saingan dikit, ada saing, ada saing-saing gigi. Begitu akhirnya. Bukan orang yang akhlaknya bagus kan begitu para sahabat terkenal sebagai orang yang akhlaknya bagus, bukan orang yang serem. Jangan begitu ya para ikhwatiddin. Apa ada intinya para ikhwah? Ya, kita berbicara dengan sesuatu yang kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu silahkan berbicara, namun lihat usul dakwah. Kalau nggak tahu hanya satu cara yaitu la adri. Jadi demikianlah aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu wal ah, Silakan.